perkara ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-qa'dain." Di dalam ayat ini para ulama <clears throat> menyebutkan ya, menjelaskan adanya furudul wudu yang jumlahnya enam. Ya. Di samping juga nanti akan dikuatkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Keenam, furudul wudu atau arkanul wudu adalah yang pertama adalah mencuci wajah. Yang kedua adalah mencuci kedua tangan ilal mirfaqain sampai siku. Maksudnya siku masuk ke dalamnya. Siku masuk ke dalamnya bukan sebagai batas tangan, tapi masuk ke dalam tangan yang disebutkan atau diinginkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Sehingga siku ini harus terkena air. Dan wajah juga telah kita bahas ya, batasannya. Wajah itu dari mulai tempat tumbuhnya rambut apa istilahnya ubun-ubun apa ya nah. sampai ke dagu. Tapi ini secara keumuman karena kemarin muncul pertanyaan ya bagaimana dengan orang yang kepalanya tidak tumbuh rambut tumbuhnya di tengah-tengah kepala atau di belakang ya, orang yang botak misalnya. Apakah tempat tumbuh rambutnya berarti dari dari mulai atas kepala juga? Tidak ya. Yang dimaksud dengan tempat tumbuhnya rambut ini secara keumuman, secara kewajaran. Ya, itu mulai dari eh, ubun-ubun uh, secara kewajaran sampai ke dagu atau sampai ke ujung jenggot. Kalau orang itu berjenggot dan itu bagian dari wajah. Dan sudah kita bahas juga bahwa jenggot itu di sela-sela dan ada dua ada dua keadaan, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu kalau jenggotnya itu tipis. Ya. Nah, kalau jenggotnya itu adalah jenggot yang tipis, ya, maka <clears throat> wajib untuk di sela-sela. Nah. Tapi kalau jenggotnya adalah jenggot yang lebat, sehingga tidak kelihatan kulitnya, tidak kelihatan lehernya, ya. atau uh, yang di dekat leher. Ya. Maka maka <clears throat> disunahkan. Kalau jenggotnya lebat maka di disunahkan. Kemudian yang ketiga adalah mengusap kepala dan termasuk dari mengusap kepala adalah telinga. Dengan sekali usapan untuk kepala dan telinga dan tidak perlu untuk mengambil air yang baru ketika mengusap telinga. Sehingga dengan sekali usapan langsung ke kepala dan telinga. Kemudian yang keempat adalah mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Yang kelima adalah tertib berurutan yaitu dimulai dengan apa yang Allah memulainya dalam penyebutan dalam surat Al-Maidah ini dan apa yang dimulai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wudhunya beliau. Tertib itu artinya memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah dan Rasulnya secara berurutan dan kemudian yang terakhir adalah al-muwalah yaitu tidak sampai diselingi dengan sesuatu hal yang memalingkan dari gerakan wudhu ya. terus menerus tidak sampai tertunda dari rukun yang satu kepada rukun yang lainnya sampai kering misalnya bagian rukun yang sudah dilakukan sebelumnya Kafana fidin azanallahu wa iyyakum. Ini enam arkanul wudu atau furud al wudu yang harus ada. Ya, karena juga namanya rukun. Artinya itu harus ada. Tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Ya. Harus dilakukan sesuai dengan e, memenuhi ya, dengan memenuhi rukun-rukun ini. Kalau salah satu dari rukun ini tidak terpenuhi, maka wudhunya tidak sah. Kalau salah satu rukun dari rukunnya wudhu ini tidak terpenuhi atau salah satu fardu dari furudul wudhu ini tidak terpenuhi, maka wudhunya tidak tidak sah. Ya. <clears throat> Bagaimana syarat. Hanya saja bedanya kalau rukun berkaitan dengan amalan wudhu, ya, sementara syarat syaratnya wudhu itu berkaitan tidak berkaitan dengan gerakan-gerakan wudhu dan sudah kita bahas ada sepuluh, ya. Nah. Maka kita masih pada pembahasan furudul wudu dan kita masuk pada fardu yang keempat yaitu ghuslur rijlain ilal ka'bain. Atau barangkali perlu disebutkan tentang tata cara wudhu secara lengkap sebenarnya sudah kita sampaikan kemarin. <clears throat> Namun perlu diingatkan juga barangkali tentang bagaimana tata cara wudhu secara lengkap. Ya. Maka bagaimana yang pertama? Yang pertama harus memenuhi syarat, ya kan? Tata cara wudhu yang sah yang pertama harus terpenuhi syarat-syaratnya. Karena syarat-syarat wudhu itu di luar wudhu, tapi harus ada sebelum wudhu sampai selesai wudhu. Syarat-syarat wudhu itu harus ada sebelum wudhu sampai selesai wudhu, meskipun dia bukan bagian dari amalan wudhu. Bisa difahami? Misalnya istinja. Membersihkan apa? najis. Membersihkan najis yang keluar dari dua jalan ya. Apakah itu yang berupa air kencing atau berupa uh, air besar. Maka sebelum wudhu, kalau dia ter- melakukan itu, kalau dia buang air besar atau buang air kecil, maka dia harus beristinja dulu karena ini adalah syarat sahnya wudhu. Meskipun tidak ada kaitannya dengan amalan wudhu, tapi ini berkaitan dengan syarat sahnya wudhu. Sehingga yang pertama kali tentu harus istinja kalau memang diperlukan. Kemudian setelah beristinja kalau diperlukan atau dengan istijmar dengan batu ya. Setelah itu baru kemudian apa namanya? mengucapkan bismillah mengucapkan bismillah hmm. dan kemudian mencuci telapak tangannya disunahkan <clears throat> ya. kemudian setelah itu ber eh, berkumur dan memasukkan air ke hidung ya. kemudian setelah itu mencuci wajah Kemudian setelah itu nah mencuci tangan sampai siku. Kemudian setelah itu mengusap kepala ya, dan telinga. Kemudian setelah itu mencuci kaki sampai mata kaki. Dan semua ini dilakukan tiga kali tiga kali sunnahnya dan sempurnanya dan tidak boleh lebih. Ya. Kalau lebih berdosa dan terjatuh kepada hulu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maksimal dan sempurnanya sunnahnya adalah tiga kali tiga kali kecuali kepala itu hanya sekali diusap begitu pula telinga meskipun di sana ada hadis yang menunjukkan tentang diusapnya kepala lebih dari sekali namun wallahu alam sebagaimana keterangan para ulama hadis-hadis tadi semuanya lemah hadis-hadis yang berkaitan dengan mengusap kepala lebih dari satu kali semuanya lemah. Nah. Maka yang lainnya tiga kali tiga kali, apakah itu mencuci telapak tangan, apakah itu berkumur, apakah itu masukkan air ke hidung, apakah itu mencuci wajah, apakah itu mencuci tangan sampai siku, Apakah itu mencuci kaki sampai mata kaki itu semuanya disunahkan untuk dilakukan tiga kali, tiga kali. Meskipun kalau dilakukan hanya sekali atau dua kali itu sudah sah. Ya. Nah, maka namun sempurnanya tiga kali, tiga kali. Setelah itu disunahkan untuk membaca doa dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين نعم sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya dan bahkan beliau mengatakan ma minkum min ahadin yatawaddha fa fayusbighul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء كما قال صلى الله عليه وسلم Nabi mengatakan barang siapa yang memper, menyempurnakan wudhunya kemudian setelah itu berdoa dengan doa yang kita sebutkan tadi maka dia akan masuk akan dibukakan bagi dia pintu-pintu sorga dan dia dipersilahkan untuk masuk melalui pintu surga yang mana yang dia suka yang ada delapan pintu ya. nah ini secara lengkapnya tentang tata cara wudhu adapun yang kita bahas sekarang furdu, furudnya wudhu fardunya wudhu rukunnya wudhu yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali sampai kepada fardu yang keempat adalah ghuslur rijlain ilal qa'dain. Dikatakan oleh oleh Syekh oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah taala wal qa'dan dakhilan fil ghusl. Sebagaimana siku itu masuk ke dalam definisi tangan dalam berwudu, dalam berwudu ya. Maka begitu pula mata kaki itu masuk ke dalam definisi kaki dalam wudu yang harus dicuci harus dicuci ya. dan harus diratakan harus diratakan seluruh anggota wudhu yang disebutkan dalam arkanul wudhu ini apakah wajah apakah tangan itu diratakan ya. diratakan sampai yang disebutkan eh, apa namanya dari ujung tangan misalnya sampai ujung jari tangan sampai siku. Kalau kaki maka sampai ke mata ke mata kaki. Maka dia masuk ke dalam bagian yang dicuci wa fi kulli wa rijlin ka'ban dan setiap telapak kaki setiap kaki itu punya dua mata kaki punya dua mata kaki Walaisal murad bil ka'bain al azamaini annai nai anati aini fi dhahril qadam kama yaz'umuhu ba'du firaq dhalal dan bukan yang dimaksud dengan mata kaki itu yang ada di punggungnya telapak kaki bukan sebagaimana disangka oleh sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang yang dimaksud dengan mata kaki yang kita pahami yang ada dua di sebelah kanan dan di sebelah kiri bagian kaki. Itu harus terkena air wudhu, harus terkena air ketika berwudhu. Fa yamsahuna ilaihima. Nah. Tidak sebagaimana yang disangka oleh disangka oleh kelompok yang menyimpang di antaranya Syiah Menganggap bahwa mata kaki itu yang ada di punggung kaki. Sehingga cukup diusap saja bagian itu, bagian atas kakinya. Ini orang-orang Syiah melakukan seperti ini. Fa'inna Fa inna rijlain al-ghuslu wa laysal masku Maka perlu diketahui bahwa kewajiban kepada kaki dalam berwudu adalah dicuci bukan diusap. Orang-orang Syiah mengusapnya saja. Dan yang diusap itu bukan mata kaki, karena mata kaki menurut mereka yang ada di atas di bagian punggung kaki. Maka sudah salah dalam memahami mata kaki dan juga salah dalam kewajibannya kepada mata kaki. Yang semestinya bukan diusap mata kaki itu dicuci, tapi oleh orang-orang Syiah justru diusap dan itu pun bukan mata kaki yang mereka usap, tapi di atas punggung kaki tulang yang menonjol yang ada di punggung kaki, telapak kaki. Maka ini pemahaman yang salah. Yang benar adalah kewajibannya adalah dicuci. Kaki sampai mata kaki dicuci. Bukan diusap. Waqad dalat qira'atu wa arjulakum ilal ka'bain bi fathil lam. Dan ini ditunjukkan dengan bacaan surat Al-Maidah tadi pada ketika menyebut tentang kaki Allah menyebutkan dalam firman-Nya wa arjulakum wa arjulakum mengikuti kewajiban sebelum mengusap kepala yaitu mencuci tangan. Famsahu dikatakan dalam ayat tadi kita lihat bagaimana ayatnya. Fagsilu wujuhakum. Ha, wujuha hanya pakai apa? Fathah. Di fathah. Wujuhakum. Wa aidi ya. Ya-nya di fathah. Wa aidiyakum. Berarti tangan juga di tangan juga dicuci sebagaimana wajah. Ilal marafiki Baru kemudian Allah mengiringi dengan wamsahu biru usikum usaplah kepala. Kemudian Allah kembalikan lagi kepada mencuci bukan mengusap kaki tapi mencuci dengan mengatakan wa arjulakum di fathah. Ya, maka ini menunjukkan tentang bahwasanya kaki itu dicuci dan bukan diusap. Nah. Baik. Wa amma qiraatul kasri atau sebelumnya wa sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam allati bayyanat sifatal wudu ala dzalik. Dan kalau kita melihat tata cara wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi itu mencuci kakinya, bukan mengusap kakinya, tapi mencuci kakinya. Maka ditunjukkan oleh ayat dengan bacaan wa arjulakum dan ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa kaki itu dicuci. Wa amma qiraatul kasri adapun bacaan yang lainnya yang membaca dengan wa julikum. Bagaimana nih wa julikum? Karena ada bacaan yang sahih. Ya. Bacaan yang benar bacaannya dibaca dengan wa julikum. bukan wa julakum. Kalau wa julikum. ya, maka memang artinya mengusap. Kalau julikum. maksudnya mengusap kaki. Bagaimana ini? Menggabungkan antara bacaan wa'arjulakum yang artinya mencuci kaki dengan wa'arjulikum yang artinya mengusap kaki. Dikatakan di sini fahiya mahmulatun 'alal ghuslil khafif jam'an bainal qira'atain. Yang dimaksud dengan mengusap kaki itu kalau pakai kaos kaki atau kalau pakai kuf untuk menggabungkan dua bacaan yang memang sama-sama ada. Dan mengusap kuf, mengusap apa namanya? sepatu bot ya istilahnya. Itu memang disyariatkan. Disyariatkan bagi orang untuk melakukannya kalau dia memang ingin melakukannya. Ya. Kalau dia ingin ya sholat atau wudhu dengan tidak melepas kaos kakinya wudhu dengan tidak melepas sepatu botnya. Ya. Maka tidak mengapa dia mengusap ya, atas bagian sepatunya atau kalau kaos kaki atas bagian kaos kaki yang dipakai di atas atas kaki yang ada kaos kakinya tadi. Kaos kaki yang di sini ada maksud kaos kaki yang menutup ya dengan syarat menutup menutup warna kulit dan tidak ada lubang tidak tidak berlobang, tidak bolong, yang menampak kulitnya. Ini boleh diusap untuk orang yang mukim satu hari satu malam waktunya. Dimulai dari saat dia mengusap pertama kali setelah batal wudhunya. Jadi mengusap khuf tahu apa tidak caranya? mengusap kaos kaki. Nah, ini seorang berwudu. Selesai wudu, kemudian dia pakai kaos kaki. Nah. Hah? Kemudian batal wudunya. Setelah dia memakai kaos kaki ketika dia punya wudu. Setelah itu batal wudunya, maka dia boleh untuk berwudu tanpa melepas kaos kakinya hanya mengusap bagian atas kakinya yang dia memakai kaos kaki tadi. Ini boleh. Dan waktunya boleh mengusap terus. Nanti juga mau sholat lagi boleh hanya mengusap lagi. Mau sholat lagi boleh hanya mengusap lagi. Sampai satu hari satu malam. Dimulai dari mulai dia itu mengusap setelah batal tadi sampai 24 jam begitu. Nah, satu hari satu malam. Kalau orang musafir tiga hari tiga malam. Jadi Bacaan warujulikum itu maksudnya mengusap kaki kalau pakai kaos kaki atau kalau pakai hoof. Ya. <clears throat> Untuk menggabungkan dua bacaan. Wal iktimat alaiha dan menjadikan bacaan wa arjulikum itu sebagai pokok masalah dalam berkaitan dengan berwudu yang dijadikan pokoknya pokok pembahasannya adalah mengusap kaki bacaan wa arjulikum sebagaimana dilakukan oleh orang Syiah dan yang semisalnya wa tarku ghuslir rijlain di dalat alaihi qira'atun nasab dan kemudian meniadakan atau meninggalkan kewajiban mencuci kaki yang ditunjukkan oleh ayat itu juga yang dibaca dengan fathah bisa dimaklumi tidak? Ini ada dua bacaan ya. waarjulakum dengan waarjulikum. julikum. Yang waarjulakum julakum artinya apa? Mencuci telapak kaki. Waarjulikum julikum artinya mengusap. Bagaimana menggabungkannya? Sudah kita katakan yang dimaksud dengan waarjulikum julikum mengusap adalah mengusap kaki kalau dia pakai kaos kaki atau pakai kum. Kemudian menjadikan bacaan waarjulikum itu sebagai pokok, ya, sebagai sumber pembahasan dan bacaan warjulakum yang artinya mencuci kaki ditiadakan, ditinggalkan. Yang dipegang itu cuma bacaan warjulikum saja. Meninggalkan bacaan warjulakum. Ya. Dan wajallat alaihi sunnah dan meninggalkan hadis-hadis Nabi saw yang kesemuanya menunjukkan bahwa kaki itu dicuci, tapi yang dipegang adalah bacaan warjulikum saja. Meninggalkan bacaan warjulakum dan meninggalkan hadis-hadis Nabi SAW yang semuanya menunjukkan bahwa Nabi itu mencuci kaki. Ini adalah min ittiba'il mutasyabih wa tarkul muhkam. Ini termasuk dari perbuatan mening mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih dan meninggalkan ayat yang muhkam. Harusnya memahami wa dengan melihat kalimat wa arjulakum dan melihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang-orang Syiah tidak ditinggalkan bacaan warjulakum, ditinggalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti cuma bacaan warjulikum. Akhirnya yang dipakai mengusap kakinya, bukan mengusap, bukan mencuci kaki. Ya. Yang mereka lakukan mengusap kaki itu tanpa kaos kaki. Ini orang-orang Syiah. Ini tentu pemahaman yang batil, yang salah. ويكفي في معرفة ضلال من ضل عن الحق في مسألة غسل الرجلين والاكتفاء بمسح ظهورهما أنهم حرموا أنفسهم سيما التحجيل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من من آثار الوضوء أخرجه البخاري ومسلم dan cukuplah cukuplah untuk menunjukkan sesatnya orang-orang yang tersesat dari kebenaran sehingga memilih untuk mengusap kaki saja dan tidak mencuci kakinya. Dari pemahaman yang sesat tadi cukuplah bahwasanya mereka itu tidak akan mendapatkan keutamaan orang yang wudhu di akhirat yang merupakan keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada pada umat yang lainnya yaitu apa yaitu at-tahjil akan nampak ya, bekas wudhu pada kakinya tahjil itu asalnya adalah warna putih yang ada pada kaki kuda Orang-orang yang hanya mengusap kakinya dan tidak mencuci kakinya sehingga tidak menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah yang yang dibaca dengan bacaan warjulakum dan tidak mau menjalankan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah Nabi kecuali mencuci kakinya dan tidak pernah hanya mengusapnya Cukuplah bagi mereka nanti tidak akan mendapatkan keutamaan orang yang berwudu berupa cahaya yang ada pada kaki-kaki mereka. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim dari dalam sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi bersabda inna ummati yad'una yaumal qiyamah sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat hurran muhajjalin dalam keadaan tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka bercahaya. Ada tanda bekas dari min asaril wudu, bekas dari wudu yang mereka lakukan waktu di dunia. Ini tidak akan didapat oleh orang yang tidak menjalankan kewajiban mencuci kaki ini. Nah, <clears throat> ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Dan juga mereka wa annahum arradu anfusahum lil wa'id alladhi jaa fi qalihi sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar dan mereka yang hanya mengusap kakinya saja yang hanya mengusap kakinya saja tidak mau mencuci kakinya sampai mata kakinya mereka terancam dan mereka telah menjatuhkan dirinya pada ancaman yang telah diancamkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya wailun celaka Hati-hati lil aqabi minan nar. Mata kaki mata kaki kalian dari api neraka. Yaitu bagi orang yang tidak mau mencuci mata kakinya, maka mereka terancam dengan neraka. Nabi mengatakan wairun lil aqabi minan nar. Celaka bagi orang-orang yang tidak mencuci mata kakinya ketika berwudu celaka mereka akan terancam dengan api dengan api neraka. Ini fardunya wudhu yang keempat. Masuk pada fardunya wudhu yang kelima, yaitu at-tartib. Fayajibu ghuslu a'dha'il wudhu 'ala at-tartib alladhi ja'a fil ayah. Maka wajib untuk mencuci anggota-anggota wudhu secara tertib, secara berurutan, Allah dijaa fil ayah sebagaimana datang di ayat yang kita baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah ay idza aradtum an tusalli kalau kalian ingin salat, ingin menjalankan salat, maka berwudulah fagsilu wujuhakum mulai dengan mencuci wajah. Mulai dari mencuci wajah. Jangan men mencuci tangan sampai siku dulu. Ini tidak tertib. Tapi harus tertib wajah, kemudian kaki, eh, kemudian tangan, kemudian kepala, baru baru kemudian kaki. Secara berurutan tidak boleh dibolak-balik. Nah, wajah fi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fi sebagian mana pula yang datang dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, yang jelas, yang sahih berwudu kecuali dengan tertib. Di atas hadis-hadis yang jadi pokok dalam masalah hadis berwudu seperti hadis Utsman bin Affan. Ya, juga hadis yang melalui jalan sahabat Zaid. Semuanya menunjukkan bagaimana tata cara wudu tertib sebagaimana ditunjukkan dalam ayat. Ya. Nah. Fala yajuz an yuqaddam ghuslul yadain ghuslul yadain ala ghuslil wajh maka tidak boleh didahulukan mencuci tangan baru kemudian mencuci apa wajah harus wajah dulu kecuali kalau masalah yang berkaitan mencuci wajah dulu atau berkumur-kumur dulu Nah, ini boleh berbolak-balik boleh karena masih dalam satu rangkaian yaitu mencuci wajah. Boleh. Mau mencuci wajah dulu baru berkumur, itu boleh. Tapi yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah apa? Mencuci, eh, berkumur-kumur dulu baru apa? Mencuci wajah. Namun kalau seandainya terbalik, ini masih masih sah, belum men, belum meninggalkan kewajiban e, tertib karena itu masih satu bagian rukunnya wudhu yaitu mencuci wajah. Tapi kalau rukun yang satu dengan rukun yang satunya dibolak-balik ini tidak tidak sah wudhunya. Harus didahulukan yang pertama dan seterusnya. Maka tidak boleh mencuci tangan baru mencuci wajah. Wala masur ra's ala ghasil yadain dan tidak boleh pula mendahulukan mengusap kepala dari mencuci tangan. Ya boleh. Nah, karena kenapa? Di antara fardunya wudhu adalah apa? Tertib berurutan tidak boleh, tidak berurutan. Kalau kelupaan, nggak sengaja. Bagaimana? Hah? Tidak sengaja kelewatan. Nah, belum mencuci tangan, sudah mencuci kaki. Kelewatan. Gitu dan ingatnya setelah berwudu. Nah, bagaimana ini? Ada yang bisa jawab? Kelewatan, nggak tertib. Hmm? Bagaimana caranya? Ada dua kemungkinan. Ingatnya baru setelah selesai wudhu atau ingatnya setelah sampai ke masjid. Sudah apa namanya? Sudah lama kalau ingatnya setelah sampai di masjid, itu dia meninggalkan dua kewajiban sekaligus. Ya tertib, ya kewajiban yang berikutnya, fardunya wudhu yang keenam adalah al-mualah terus menerus tidak diselingi dengan amalan yang lain di luar wudhu. Sehingga kalau ingatnya di masjid, dia harus ulangi wudhunya dari awal lagi. Tapi kalau ingatnya setelah mencuci kaki, Selesai mencuci kaki baru ingat, loh kepalanya tadi belum atau apanya? Tangannya belum misalnya. Maka dimulai yang belum tadi. Yang belum tadi diulangi, kemudian dilanjutkan setelahnya dan setelahnya. Misalnya lupa tadi apa? Mengusap kepala. Setelah mencuci kaki baru ingat, maka kembali ke mengusap kepala. Setelah selesai mengusap kepala dan telinga, kemudian mencuci kaki. Itu kalau ingatnya baru saja setelah wudhu. Tapi kalau ingatnya setelah di masjid, maka diulangi dari dari awal lagi. Ini kalau betul-betul yakin bahwa tadi belum mengusap salah satu anggota dari wudhu. Tapi kalau ragu-ragu, tadi sudah mengusap kepala atau belum ya? Gimana? Kalau masih ragu-ragu, tinggalkan keraguan, tidak usah dituruti. Tinggalkan keraguan, tidak usah di dituruti. Kalau dituruti yang namanya keraguan, maka nanti akan terjatuh pada was-was dan terus akan jadi orang yang ragu-ragu karena setan itu akan memberikan keraguan-keraguan kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Nah, kemudian wahakada Amalau law ghasal al-yad yad al-yusra qabla al-yumna awir rijla al yusra qabla al yumna fa innal bagaimana kalau tidak tertib dari sisi kiri dulu baru kanan bagaimana ini dalam mencuci tangan harusnya tangan kanan dulu baru apa kiri ini kirinya dulu baru tangan kanan Sahabat apa tidak wudunya eh, kalau ini masih sah karena masih dalam satu rukun tidak me, me, apa namanya tidak kaitan dengan rukun yang yang lainnya masih satu rukun yaitu mencuci tangan sebagaimana tadi masalah mencuci wajah. Ya. Maka tidak apa-apa kalau tangan kirinya dulu baru tangan kanan dari sisi sah itu tidak tidak tidak apa-apa artinya tetap sah wudhunya namun dia telah meninggalkan yang sunnah dia telah meninggalkan yang sunnah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahwa khilaful awla maka dia melakukan perbuatan yang menyelisih yang lebih afdol qala al hafidh ibnu hajar fil fath berkata al imam hafidh ibnu hajar dalam fathul bari qala nawawi berkata imam nawawi qaidatus syar'i al mustamirrah istihbabul bada'ah bil yamin fi kulli kana min babi takrim wa wa tazyin wa bi jiddihima ustuhibba fihi at-tayasur Qala wa ajma'al ulama ala anna taqdimal yamin fil wudu sunnah wa man khalafaha fa innahu fa innahu uh, fa man wa man man khalafaha fatahu al fadl fatahu al fadlu wa tamma wudu'uhu Al Imam Ibnu Hajar menukilkan perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala Beliau mengatakan bahwasanya kaidah kaidah dalam syariat dalam syariat agama kita kaidahnya adalah apa? Selalu mendahulukan yang kanan dari yang kiri dalam perkara-perkara yang itu berupa takrim perkara-perkara yang mulia seperti wudhu wudhu mulia atau tidak mulia juga dalam perkara-perkara yang berhias untuk berhias maka dahulukan yang kanan daripada yang yang kiri dalam perkara-perkara yang mulia, dalam berwudu dan seterusnya. Dan sebaliknya, kalau bukan dalam rangka yang perkara yang mulia, nah, maka mendahulukan yang yang kiri. Nah, ketika masuk masjid dahulukan yang kanan, keluar dari masjid dahulukan yang kiri dan seterusnya. Dan sepakat para ulama tentang didahulukan didahulukan di ah, bawasanya didahulukan didahulukannya yang kanan dari yang kiri sepakat para ulama dalam masalah wudhu itu adalah perkara yang sunnah mendahulukan yang kanan dari yang kiri itu adalah perkara yang sunnah dan barang siapa yang menyelisihi ini Artinya dia mendahulukan yang kirinya dari yang kanannya, maka dia telah kehilangan keutamaan sunnah. Tapi wudhunya tetap sah. Wudhunya tetap sah. Nah, dan ini masih lebih ringan. Lebih ringan daripada orang yang wudhunya lebih dari tiga kali. Mencuci tangannya lebih dari tiga kali. Sah apa tidak wudhunya? Sah. Kemarin ada pertanyaan sudah kita sampaikan jawabannya. Wudhunya sah meskipun mencuci tangannya lebih dari tiga kali, tapi dosa. Karena berbuat hulu dalam beragama. Nah, kalau ini tidak berdosa, tapi telah kehilangan keutamaan sunnah. Suman eh, nukila an ibn Qudama fil Mughni anahu qala la alam fi adamil wujub khilafan dan dinukilkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni bahwasanya beliau melihat tidak ada khilaf para ulama tentang sunnahnya Bukan perkara yang wajib mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Perkara yang sunnah sehingga tetap sah meskipun didahulukan yang kiri namun tidak mendapatkan keutamaan sunnah mendapatkan keutamaan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, qala syarih rahimahullah Berkata Syekh Abdul Muhsin Abad hafizahullah taala, wa qad istajalla Syekh rahimahullah Litartib tartib bi hadis ib bi hadis ibda'u bima bada'allahu bihi. Di samping dengan ayat yang kita sebutkan tadi, ayat surat Al-Maidah ayat 6 yang menunjukkan tentang tartib dari sisi mana? Dari sisi susunan ayatnya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idha kumtum ila salah فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم wa arjulakum القعدين Orang yang paham bahasa Arab itu akan memahami bahwa itu tertib. Ya. Itu tertib. Kenapa? Karena susunan kalimatnya adalah dengan jumlah syartiyah. Gitu. Ya. Kemudian di dalam susunan kalimat tadi juga diselingi mengusap di antara dua mensuci diselingi mengusap di antara dua menguci, mencuci yaitu mengusap apa? Mengusap kepala di antara mencuci tangan dan mencuci kaki. Susunan yang bagus itu akan menyelesaikan mencuci dulu baru apa? Mengusap. Itu susunan yang bagus. Tapi Al-Qur'an tidak menggunakan susunan tadi. Menunjukkan bahwasannya mengusap kepala itu harus dilakukan sebelum mencuci kaki. Kalaulah boleh untuk tidak tertib, maka susunan susunannya tidak akan seperti itu karena yang bagus susunannya ya mencuci dulu selesai baru apa? mengusap. Tapi ternyata ayatnya tidak. Ayat menyebutkan mengusap di antara dua mencuci. Nah, sebetulnya banyak hal-hal yang eh, apa namanya perlu diketahui untuk menghilangkan syubhat tapi Eh, <clears throat> dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu saya tidak bisa sampaikan di eh, majelis ini. Ala kulli hal eh, jumhur ya, jumhur ulama, kebanyakan para ulama dan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab ini dan disebutkan oleh Syarih Syekh Abdul Masjid Abbad hafizahullah taala disebutkan juga oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala juga oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala dan yang lainnya bahwasanya tertib berurutan itu harus dalam berwudu. Nah, tidak boleh tidak berurutan. Nah, Waqad istadalla Syekh bi tartib di hadis ibda'u bima bada Allah bihi dan juga di antara dalil tertib adalah apa yang dibawakan oleh muallif hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ibda'u bima bada Allah bihi. Ini lafaz yang seperti ini lemah. Namun lafaz yang sahih adalah dengan lafaz khobar. Abda'u. Bukan ibda'u yang artinya perintah. Ibda'u, mulailah. Ini lafaz yang seperti ini lemah. Tapi lafaz yang sahih adalah dengan lafaz abda'u. Saya memulai. Bukan mulailah. Qala sallallahu alaihi wasallam dzalika Nabi mengatakan ini indama bada'a bis safa fi sa'ihi. Nah, dan ini diucapkan oleh Nabi sesungguhnya berkaitan dengan masalah sofa apa kegiatan sa'i. Ya, sa'i itu dari mulai sofa ke marwa. Allah menyatakan dalam ayatnya inna sofa wal marwata min sya'airillah. Disebutkan sofa dulu baru marwa. Maka orang yang mau sa'i harus dia mulai dari sofa baru marwa. Terus sofa, marwa, sofa, marwa tujuh kali sampai kembalinya ke marwa. Hadis ini berkaitan dengan masalah sa'i. Dan wal hadis bila lafzil amr hadis dengan lafaz perintah ja'a fi sunan Nasa'i datang dalam sunan Nasa'i. Namun di dalam Sahih Muslim dengan lafaz khabar dan itu yang sahih min hadis Jabir at-Tawil dari hadis Jabir yang panjang. Hadis Jabir yang panjang menceritakan bagaimana hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam Hadisnya panjang menceritakan bagaimana tata cara hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu diantaranya dalam lafaz hadis tadi, falam majana minas sofa. Ketika Nabi sudah dekat dengan sofa, Nabi membaca inna sofa wal marwata min sya'airillah. Baru kemudian Nabi mengatakan abda'u bima bada Allahu bihi Fabada'a di sofa. Maka Nabi mulai dari sofa naik ke atas karena sofa itu bukit. Sofa itu bukit sampai sekarang juga masih bentuknya bukit. Ya. Naik ke atas, kemudian setelah mel, apa namanya melihat Ka'bah dari sofa dan berdoa menghadap ke Ka'bah dan bertas dan mengucapkan zikir, ya. kemudian baru ke Marwah. Nah, maka makna dari abda'u bima bada Allah bihi yaitu anallah lama zakara safa wal marwata qaddima safa 'ala al qaddima safa 'ala al marwah. Fama bada Allah bihi nah dzikran bada bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis-sa'i fi'lan. Karena dalam masalah sa'i Allah menyebutkan inna safa wal marwata disebut safa dulu baru marwah Disebutnya seperti itu dilakukan oleh Nabi sebagaimana disebutnya oleh Allah. Nabi menjalankan sebagaimana disebutnya oleh Allah yaitu sofa dulu baru marwah. Maka begitu pula dalam masalah wudhu. Allah menyebutkan apa dulu? Fasilu wujuhakum wa aidiyakum. Sucilah wajah-wajah kalian. Sucilah tangan-tangan kalian ilal marofik sampai ke siku. Wamsahu biru usikum. Baru setelah itu usaplah kepala kalian wa arjulakum dan setelah itu cucilah kaki kalian ilal ka'ben sampai ke mata kaki. Karena penyebutannya seperti itu, maka perbuatannya adalah mengikuti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berurutan, tidak boleh berbolak-balik Saya kira jelas. Kemudian asadis al-muwalah yang terakhir adalah al-muwalah. Nah, al-muwalah itu Maknanya adalah tidak dipisahkan antara anggota wudhu yang satu dengan anggota wudhu yang satunya dengan jarak yang lama. Gitu. Jadi setelah mencuci wajah, ya langsung mencuci tangan. Gitu. Jangan setelah mencuci wajah berhenti duduk-duduk minum-minum baru datang lagi mencuci tangan nggak boleh. Atau mencuci wajah dulu, setelah itu dipanggil sama ibunya Kemudian dia memenuhi panggilan ibunya, bicara lama atau bahkan disuruh untuk ini untuk itu disuruh ke warung ke warung dulu. Ya. Habis itu melanjutkan wudhunya dengan mencuci tangan, tidak boleh ya, seperti itu. Itu tidak mualah namanya. Itu tidak mualah. Wahwa an yualiya bainal fil ghusli yaitu untuk terus berurut ber, bukan hanya berurutan tapi berkesinambungan itu Nah, bahasa Jawanya itu nuli-nuli gitu kan. Kalau yang mana pakai bahasa Jawa itu di kitab kuning itu di sana ada sebutan wala. Nah, itu diartikan nuli-nuli, terus-menerus, tidak diselingi gitu. Nah, فلا ba'daha بعضها yansaghil yansaghil 'an al-istimrar في wudu. tidak kemudian setelah mencuci salah satu anggota wudhu sibuk dengan yang lainnya yang bukan kaitan yang bukan dengan anggota wudhu setelahnya illa idza kana al-insighal li'aridin kecuali kalau ringan saja kafatil ba kafathi babin qarib fa inna la yu'thar aw la yu'athir seperti misalnya men, hanya membuka pintu tidak apa-apa sambil berwudu ada orang ketok-ketok pintunya di samping tempat dia wudu ya. maka dia buka pintunya terus dia wudu lagi tidak apa-apa karena hanya sekedar membuka tapi kalau ke belakang ke dapur ambil air masak air baru meneruskan lagi ini tidak boleh nah, atau ke belakang nah mencari ayam masukkan ayam ya ini sudah kelewatan sudah banyak yang apa namanya sudah tidak tidak berkesinambungan bukan sesuatu yang yasir bukan aridun yasir bukan e, disela-selani dengan yang ringan Baik. Wa yadullu li wujubil muwalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan yang menunjukkan wajibnya fardunya muwalah adalah hadis Umar bin Khattab anna rajulan tawaddaa fataraka mawdi' dhafri mau fataraka mawdi'a dhufrin ala qadamihi fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala irji fa ahsin wudu'aka faraja'a thumma shalla kama qala sallallahu alaihi wasallam akhrajahu Muslim. Nah, ini ditunjukkan bahwasanya ini adalah fardu ditunjukkan di samping dalam ayat tadi. Ayat tadi itu jumlahnya jumlah syartiyah. Barang siapa mau sholat maka begini, maka begini, maka begini dalam bahasa Arab itu harus berurutan dan harus terus menerus. Ini susunan bahasa Arab seperti itu. Di samping ditunjukkan dalam ayat, juga ditunjukkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW pernah melihat ada seorang yang di bagian kakinya ada yang tidak terkena air wudhu di bagian kakinya, di bagian telapak kakinya, sebesar kuku, iya. sebesar kuku atau sebesar mata uang, tidak terkena air wudhu. Kalau tidak terkena air itu kan kelihatan. Yang lainnya basah ini kalau kena cahaya mungkin e, eh, mengkilat begitu, kelihatan. Nabi melihatnya ini belum terkena apa? Air wudhu. Maka Nabi SAW mengatakan, Irji wudhu aka. Kamu ulangi lagi wudhu kamu. Ulangi lagi wudhu kamu. Nabi tidak mengatakan, cucilah kaki kamu. Sempurnakan cuci kaki kamu. Tidak. Karena apa? Karena Nabi melihatnya ketika di masjid. Berarti sudah lama antara dia wudhu dengan sampai ke masjid. Sehingga ada dua yang dia tinggalkan. Berurutan dan mu'ala. Kalau yang ditinggalkan hanya berurutannya saja, maka cukup mengulangi dari yang sebelumnya, yang ketinggalan. Tapi kalau dua, ya tertibnya ditinggalkan, ya mualahnya ditinggalkan, maka diulangi dari awal. Nah, begitu pula dalam hadis yang lainnya diriwayatkan bahwasanya ada seorang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi melihatnya ya dalam keadaan dia sholat sedang sholat ternyata Nabi melihat ada bagian kaki yang tidak terkena air wudhu sebesar mata uang maka Nabi memerintahkan dia untuk mengulangi wudhunya dan mengulangi sholatnya nah ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud hadisnya dan disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Maka hadis ini menunjukkan tentang fardunya mualah terus-menerus tidak diselingi dengan gerakan yang lainnya yang menyebabkan tidak terus-menerusnya uh, perbuatan berwudu. Nah, Kemudian disebutkan di sini wajul istidlal sebagaimana tadi kita sebutkan. Berikutnya, hukum tasmiyah fil wudu masuk kepada tasmiyah Lihat di sini mu'alif mengatakan kalimatnya dengan kalimat tasmiyah. Qala mu'alif rahimahullah wa wajibuhu at-tasmiyatu ma'a dzikri. Dan yang wajib dalam berwudu adalah at-tasmiyah. Beda antara at-tasmiyah dengan al-basmalah. At-tasmiyah itu mengucapkan bismillah saja. Kalau al-basmalah itu mengucapkan dengan sempurna bismillahirrahmanirrahim. Sehingga di sini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya di antara wajibnya wudhu adalah mengucapkan bismillah. Nah, dan bukan bismillahirrahmanirrahim. Meskipun saya tidak tahu bagaimana hukumnya kalau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ini perlu fatwa. Tapi di sini maksudnya kita ingin memahamkan perkataan mu'alif, beliau menggunakan istilah at-tasmiyah yang artinya Bismillah. Bukan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu dalam bahasa Arab namanya basmalah. Kalau ini bukan, ini Bismillah saja. Nah, ini hukumnya wajib dan bukan apa? Bukan fardu. Bedanya apa? Wajib dengan fardu. kalau fardu tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Kalau wajib, kalau lupa itu masih sah wudhunya. Kalau fardu, kalau lupa harus didatangkan sebagaimana tadi. Lupa mengusap kepala setelah selesai dari mencuci kaki, baru ingat, kemudian setelah mencuci kaki baru selesai mencuci kaki baru ingat belum mengusap. Itu harus tetap didatangkan karena fardu. Tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Ya. Sementara wajib itu kalau lupa itu apa? Sah. Ini bedanya antara fardu dengan wajib. Sama-sama wajib, fardu juga wajib. Wajib juga wajib, tapi wajib yang ada pada fardu lebih daripada wajib yang ada pada wajib. Bisa dipahami? Nah, begitu. Nah, nanti ada lagi rukun. Rukun apa? Rukun juga wajib. Sama dengan fardu. Kalau rukun sama dengan fardu. Kemudian ada lagi syarat. Nah, syarat apa itu? Wajib apa tidak? Syarat juga wajib, tapi syarat tidak ada kaitannya dengan gerakan wudhu. Syarat tidak ada kaitannya dengan gerakan wudhu. Kalau sholat syaratnya sholat tidak ada kaitannya dengan gerakan sholat. Yang ada dengan gerakan sholat namanya arkan, arkan sholat, rukun-rukunnya sholat. Namanya rukun. Kalau yang di luar gerakan ibadah tadi namanya syarat. Gitu. Misalnya syarat sahnya sholat adalah apa? wudu Misalnya. Ini syarat sahnya sholat, bukan rukunnya sholat. Lalu rukunnya sholat apa? Contohnya takbiratul ihram. Nah, itu rukunnya salat. Beda ya, harus dipahami ini. Ini istilah para ulama fikih, fuqaha mengistilahkan ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunnah. Nah, kalau sunnah itu dijalankan dapat pahala, ditinggalkan tidak berpengaruh. Ya. Sengaja atau tidak, sengaja tidak berpengaruh dengan sah dan tidak sahnya ibadah tadi. Ini dipahami dengan benar permasalahan ini Eh, sehingga akan semakin paham bagaimana dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Meskipun ini tidak ada di zaman Nabi tidak ada istilah rukun, fardu, syarat, wajibnya wudu tidak pernah dijelaskan oleh Nabi SAW. Tapi ini dijelaskan oleh para ulama setelah mengambil hadis-hadis Nabi SAW, setelah mempelajari hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat dalam Al-Quran. Mereka para ulama ingin memudahkan dalam memahamkan agama ini kepada umat maka muncullah kalimat syarat-syaratnya sholat, syarat-syaratnya wudhu, rukun-rukunnya sholat, rukun-rukunnya wudhu, wajib-wajibnya wudhu, wajib-wajibnya sholat, sunah-sunahnya sholat, sunah-sunahnya wudhu. ini untuk memahamkan kepada umat semakin paham tentang perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, baik. Maka wajibnya wudhu adalah apa? Membaca Bismillah. Wahada ahadul akwal fil masalah dan ini khilaf para ulama. Khilaf. Dan ini salah satu pendapat dari pendapat para ulama. Wahwa riwayatu riwayatun anil Imam Ahmad dan ini riwayat Imam Ahmad termasuk pendapatnya Imam Ahmad. Qala bihil Hasan wal wa Ishaq dan ini pendapatnya Hasan Al Basri dan ini pendapatnya Ishaq ibn Rahawiyah. Wal qaulu tsani pendapat yang kedua mengatakan anna tasmiyah mustahabbah bahwasanya membaca bismillah itu sunnah. Sekali lagi anna tasmiyah dan bukan annal basmalah. Wa huwa qawlu jumhur ulama dan ini pendapatnya jumhur ulama. Jadi kebanyakan ulama mengatakan apa? Sunnah. Nah, tapi pendapat yang lainnya mengatakan wajib. Ikut yang mana kalau ada khilaf? Hah? Ikut yang mana kalau ada khilaf? Ikut yang paling dekat dengan dalil. Ikut yang paling dekat dengan dasar yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Nah begitu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Ini salafi. Kalau berbeda pendapat, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan setiap orang memaksakan pendapatnya. Nah, jangan setiap orang seakan-akan menjadi seorang ulama yang harus diterima, yang harus dihormati pendapatnya, harus diterima pandangannya tidak. Mana pandangan yang dekat dengan dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah? Mana pendapat yang dekat dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah? Itulah yang diikuti. Nah, dan di sini ketika ada perbedaan pendapat yang seperti ini karena ada salafnya, ada pendahulunya, kaum muslimin harus lapang dada. Tidak saling kemudian mencaci, memaki, bermusuhan dalam permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Nah, ini khilaf istihadiyah namanya. Kecuali kalau khilafnya khilaf dalam masalah manhaj, khilafnya dalam masalah akidah, ya tidak ada toleransi di situ. Tapi khilafnya dalam masalah istihadiyah yang para, para ulama juga khilaf dalam masalah tersebut. Yang semuanya tidak mengikuti hawa nafsu dan mengikuti ilmu yang sampai kepada mereka. Maka di sini kewajiban kita kaum muslimin adalah melihat mana yang lebih dekat dengan dalil dan berlapang dada dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita dalam masalah tersebut. Nah, dan pendapat jumhur mengatakan bahwasanya membaca bismillah ketika mau wudu adalah sunnah. Sementara pendapat yang lainnya mengatakan wajib diantaranya mendapatkan Imam Ahmad, pendapatnya Imam Hasan Al-Basri, Ishaq bin Wahawiyah dan yang lainnya. Wa ihda riwayatain anil Imam Ahmad dan ini salah satu pendapatnya Imam Ahmad juga. Imam Ahmad punya pendapat dua. Imam Ahmad punya pendapat dua, pendapat wajib dan pendapat sunnah. Kemudian Zakara Zukiro eh, Zukiro dzalika fil Mughni dan itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al Mughni. Wa Waroda warada tasmiyah fil wudu hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi dan telah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, ini dari Nabi. Nabi bersabda, la wudu'a tidak ada wudhu, tidak ada wudhu bagi orang-orang yang tidak menyebut nama Allah ketika hendak berwudhu. Nah, difahami oleh sebagian para ulama tidak sah wudhunya orang yang tidak membaca Bismillah ketika hendak berwudu. Nah. Kalau tidak sah berarti wajib atau tidak? Wajib. Tapi kenapa tidak dimasukkan ke dalam rukun? Kalau wajib kenapa tidak dimasukkan ke dalam fardu? Ada yang punya jawaban? Nah, ini fukoha. Bagaimana fukoha itu menjadikan ini perkara fardu, ini perkara wajib dibedakan karena masalah bismillah ini tidak disebutkan dalam ayat yang keenam surat Al Maidah. Sehingga wajib tapi tidak sampai seperti wajibnya mencuci wajah. Sehingga dikatakan ini wajib dan yang satunya adalah fardu yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Sementara bismillah ini hukumnya apa? Wajib kalau ingat. Kalau lupa maka wudhunya tetap tetap sah. Ya. Kalau dulu meyakini sunnah sekarang meyakini wajib yang dulu tidak pernah baca bismillah sah apa tidak? Sah karena dibangun di atas keyakinannya yang yang dahulu. Ya. Tapi setelah meyakini yang wajib, ya, harus tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja karena kalau ditinggalkan dengan sengaja tidak sah wudhunya. Kalau meyakini yang wajib, gitu. Nah, jadi mau milih yang mana ini? Kalau sengaja ditinggalkan, tidak baca bismillah, tidak sah wudhunya kalau meyakini yang wajib. Kalau meyakini yang sunnah, sengaja ditinggalkan bismillah, wudhunya tetap sah. Nah, baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dzakara Syekh Al-Albani annahu hasan dan Syekh Albani rahimahullahu taala mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Wa qala wa qad qawwahu al-Hafidz al-Munziri wal Asqalani wa hasanahu Ibnu Salah Ibnu Katsir wal Iraqi. Hadis ini adalah hadis yang dikuatkan oleh para ulama tentang kesahihannya dikuatkan oleh Al-Imam Al-Munziri, dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikuat dihasankan oleh Ibnu Salah, dihasankan oleh Ibnu Katsir, dihasankan oleh Al-Iraqi. Semua itu yang kita sebutkan namanya namanya ahlu, eh, orang-orang ahlul hadis semua tadi. Ya. Yang menghasankan ini ahlul hadis. Kalau yang menghasankan bukan ahlul hadis dipertanyakan. Ini yang menghasankan adalah ahlul hadis menghasankan hadis tadi. Nah, bahwasanya tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut bismillah. Nah, waktu Syekh al-qaul bil wujub ma'al Zikr maka Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab ini beliau memilih pendapat yang wajib. Ya. Kalau ingat. Dan dalam pendapat ini kata Asyarih yaitu Syekhuna Syekh Abdul Musin Abbad hafizahullah taala pendapat ini menunjukkan ihtiyat menunjukkan al-ihtiyat wal furuj minal khilaf. Ini pendapat ini menunjukkan pendapat yang lebih hati-hati dan keluar dari apa? khilaf. Keluar dari perselisihan para ulama. Ini salah satu pertimbangan dalam memilih dijadikan salah satu pertimbangan oleh para ulama dalam memilih mana yang mau diikuti yang mengatakan wajib atau sunnah. Di antara pertimbangannya adalah mana yang lebih keluar dari perselisihan. Sehingga tidak menjadi perselisihan. Kalau mengikuti pendapat yang sunnah itu masih diperselisihkan oleh yang wajib. Kalau mengikuti pendapat yang wajib, maka kalau dia menjalankannya itu telah mengikuti pendapat yang sunnah. Nah, begitu. Sehingga keluar dari khilaf. Ya. Nah. din azanallahu wa iyyakum wa nadhiru dzalika ma qalahu rahimahullah dan ini sebagaimana yang diucapkan oleh beliau rahimahullah oleh penulis kitab ini dalam kitab beliau Adabul Masyi ila Salah adab berjalan menuju salat insyaallah ini kitab kedua nanti yang akan kita baca setelah selesai dari kitab Surutus Salah. <clears throat> Adabul Masyi ila Salah. Di sana disebutkan waktu tujzi'u takbiratul ihram ani takbiratul ruku' dan cukup orang itu dengan takbiratul ihram tanpa takbiratul ruku' kalau orang itu apa ketinggalan imam sedang sudah ruku masuk masjid imamnya sedang ruku maka cukuplah takbiratul ihram tanpa takbiratul tanpa takbiratul ruku. Nah. Li fi'li Zaid ibn Sabit wa ibn Umar. Sebagaimana ini perbuatan Zaid ibn Sabit dan sahabat Umar dan sahabat Abdullah ibn Umar. Nah wala yu'raf lahum mukhalifun minas sahabat dan ini tidak diperselisihkan oleh para sahabat bahwasanya cukup takbiratul ihram saja tanpa takbiratul ruku. Bisa dipahami? Kalau imamnya sedang ruku, ini kita cukup takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Apa itu takbiratul ihram? Ada suaranya. Mengucapkan Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Bukan angkat tangannya ya, angkat tangan tapi bibirnya diam itu belum takbiratul ihram namanya. Kalau baru angkat tangan saja tidak mengucapkan Allahu Akbar itu belum takbiratul ihram. Tapi kalau sudah mengatakan Allahu Akbar masuk ke dalam sholat meskipun tidak angkat tangan itu sudah takbiratul ihram. Karena takbirat kalau eh, mengangkat tangannya itu tidak wajib. Kalau begitu nggak perlu, ya perlu karena itu sunnah. Dan apa sulitnya mengangkat tangan? Apa sulitnya mengangkat tangan? Tidak ada sulitnya mengangkat tangan. Maka kita mendapatkan keutamaan sunnah mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Apa mengangkat tangan dulu atau Allahu Akbar dulu atau bersamaan tidak mengapa. Tapi jangan sampai ditinggalkan Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar langsung ruku. Ini sudah cukup. Sekaligus Allahu Akbarnya itu untuk takbiratul ihram dan Allahu Akbarnya untuk apa? Ruku itu sudah cukup dan ini dilakukan oleh para sahabat dan tidak ada yang menyelisihi yang sahabat yang lainnya. Wa ityanuhu bihi ma afdol. Tetapi kalau dua takbirnya itu lebih afdol. Kalau mengucapkan Allahu Akbar untuk takbiratul ihram, setelah itu Allahu Akbar lagi untuk untuk ruku. Ini lebih afdol dan ini khurujan min khilaf man aujabahu ini untuk membedakan atau untuk keluar dari khilaf agar keluar dari khilaf dari khilafnya para ulama dalam pembahasan ini. Nah, Hanafidin azanallahu wa maka kesimpulannya bismillah itu adalah mengucapkan bismillah adalah wajib. Ya. Mengucapkannya adalah wajib wallahu taala alamiswab. Namun di sini kalau ingat Setelah pembahasan wajibnya wudhu pindah sekarang. Pindah masih berkaitan dengan wudhu. Tapi masuk ke dalam pembahasan berikutnya yaitu nawafiz al wudhu. Waktunya lama nanti. Nawakid al wudhu, pembatal pembatal wudhu. Qala al-mu'allif rahimahullah berkata Syekh Muhammad bin Abdul Rahimahullah taala wa nawaqiduhu samaniyah Pembatal-pembatal wudhu itu ada delapan Al-khariju minas sabilain yang keluar dari dua jalan Jalan depan dan jalan belakang Wal kharijul fahish an-najih minal jasad dan yang keluar dari perkara yang najis ya, dari jasad bukan dari dua jalan tapi dari jasad selain dua jalan yang dimaksud di sini sebagaimana keterangan nanti adalah darah keluarnya darah tapi yang banyak darah keluar tapi dalam jumlah yang banyak ini saya baru baca baca apa namanya apa yang disebutkan oleh Muallim rahimahullah ya. <clears throat> Nanti dalam syarahnya akan diterangkan mana yang benar, mana yang salah. Karena semua dilihat mana yang sesuai dengan dalil. Dilihat mana yang lebih dekat dengan dasar. Yang lebih dekat dengan dasar karena ini perkara-perkara yang ada khilaf di antara para ulama. Ya, seperti darah keluarnya darah yang bukan dari dua jalan. Kalau dari dua jalan seperti darah haid, darah nifas ini sudah masuk dalam pembahasan yang tadi yang keluar dari dua jalan. Sekarang keluar darah tapi bukan dari dua jalan. Keluar darah dari hidung, dari mulut, dari telinga, yang lainnya, tapi yang jumlahnya banyak. Nah, ini termasuk atau dikategorikan dalam pembatal wudhu oleh Syekh rahimahullahu taala. Kemudian yang berikutnya adalah wazawalul akli, hilangnya akal. Ya. Hilangnya akal alias apa? Gila atau mabuk. Nah, ini membatalkan wudhu atau yang semisalnya. Wa masul mar'ati syahwatin. menyentuh wanita tapi dengan syahwat. Menyentuh tapi dengan syahwat. Ini juga dimasukkan oleh muallif rahimahullah oleh Syekh Muhammad bin dalam pembatal-pembatal wudhu. Kemudian wamasul farji bil yaddi kubulan kana auduburo menyentuh kemaluan kemaluan depan atau kemaluan belakang dengan tangan menyentuh kemaluan dengan tangan ya. ini juga dimasukkan ke dalam pembatal wudhu Wa aklu lahmil jazur memakan daging onta. Ini juga dimasukkan ke dalam pembatal wudhu Wa taqsilul mayyit dan mensuci memandikan memandikan orang yang meninggal dunia, ikut memandikan orang yang meninggal dunia. Ini juga termasuk dari pembatal wudhu Wariddatu 'anil Islam 'adanallahu min dzalik dan murtad keluar dari Islam. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari itu. Ini juga pembatal wudhu. Jadi ada delapan yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada pembatal yang pertama. Awalu nawaqidil wudhu. Pembatal yang pertama adalah al-khariju minas sabilain. Yang keluar dari dua jalan. Wahwa kullu kharijin minhuma yaitu yang keluar dari dua jalan mina min ghaitin au baulin au rihin au damin au maniyin au madiyin au ghairi dzalik. Yang keluar dari dua jalan dan lebih tepat kalau kita kasih catatan dan yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, yang disebutkan dalam yang yang disebutkan di sana dalam nas gitu. Yang keluar dari jalan dan disebutkan pula nasnya Maksudnya disebutkan dalam hadis atau dalam ayat misalnya. Ini adalah termasuk pembatal wudhu sepakat. Ini tidak ada perselisihan. Tapi kalau ada nasnya, karena di sana ada yang keluar tapi tidak ada nasnya. Misalnya keluar apa? Keluar cacing misalnya. Nah, gimana itu? Tidak ada nasnya itu. Nah, keluar apa batu misalnya tidak ada nasnya. Bagaimana itu? Eh, seperti ini khilaf. Tapi yang ada nasnya tidak khilaf. Seperti apa? Keluar goit, keluar kencing, air kencing. Batal wudunya. Nah, batal wudunya. Au baulin, au afan, ghaitin, nah, ini keluar air buang air besar. Buang air besar itu membatalkan wudu. Au baulin atau keluar air kencing buang buang air kecil ini juga membatalkan wudu aurihin atau keluar angin ingat kalimat keluar bukan masih di perut kadang-kadang ada bunyi di perut kadang-kadang ada bunyi di perut ya. tapi belum keluar ada juga yang nahan-nahan biar tidak keluar bagaimana ini ya kalau tidak keluar tidak batal kalau tidak keluar tidak batal nah kalau sholat mau keluar angin ditahan-tahan sampai bunyi-bunyi di perut. Tapi nggak sampai keluar maka sholatnya sah kalau dia masih bisa bisa menjalankan rukunya sholat dengan benar, rukunya bisa benar, sujudnya dengan benar. Tapi kalau rukunya sudah nggak benar karena menahan, sujudnya sudah nggak benar lagi kalau menahan, nah ini bisa atau tidak tumak ninah maka bisa tidak sah sholatnya. Tapi kalau kaitannya dengan pembatal wudhu yang berupa keluar angin dia belum batal. Gitu. Tapi dari sisi menjalankan gerakan sholat yang tidak sempurna, tidak tumak ninah, ini bisa menjadi sebab batalnya sholat. Ya. Maka ini keluar angin. Yang dimaksud keluar angin juga ini keluar angin dari mana? Depan atau belakang? Eh? Ya dari belakang, ya kan? Dari belakang. Yang dimaksud dari belakang. Meskipun ada juga yang keluar angin dari depan. Nah, maksudnya di sini perempuan biasanya. Perempuan itu, Allah alam, saya pernah eh, ada pertanyaan datang, <clears throat> katanya pernah. ada perempuan yang keluar angin dari depan. Nah, yang seperti ini tidak batal. Karena bukan itu yang bukan yang dimaksud dalam hadis tentang mem, yang membatalkan apa? Wudhu adalah keluar angin. Yang dimaksud dalam hadis keluar angin itu adalah dari belakang, bukan dari depan. Ya. Dan ini sudah keluar. Ini betul-betul sudah keluar. Baik kita tahu dengan apa suaranya atau kita tahu dari apa baunya. Nah. Atau kita yakin sudah. Nah, tidak ada tidak ada suara, tidak ada bau tapi yakin. Ya sudah keluar berarti. Nah. Jangan ah nggak ada baunya, nggak ada suaranya, berarti enggak tidak. Kalau sudah yakin keluar berarti keluar. meskipun tidak ada bau dan tidak ada suaranya. Nah, ya. Baik. Au jamin atau darah. Ini juga sepakat. Kalau yang keluar adalah darah nifas atau darah haid, ya. itu membatalkan apa? Wudhu. Iya. Keluar darah yang itu e, darah yang biasa pada wanita. Nah, Omani nah, keluar mani, ya, ini juga membatalkan wudhu. Omazi atau keluar mazi. Apa bedanya mani dengan mazi? Mazi itu keluar ketika pembuk, pendahuluan. Ketika suami istri berhubungan atau sebelum berhubungan bertanda sampai keluar. Tidak ada rasa apa ya? Tidak ada keluar dengan tidak ada keluar dengan deras gitu ya. Nah, tapi keluarnya seperti kencing atau tidak ada rasa nikmat dan sebagainya. Kalau keluar itu namanya mazi. ya. Itu beda dengan mani. Kalau mani itu bahkan bukan hanya hadas kecil, kalau mani adalah hadas besar. Kalau mazi itu hadas kecil dan hukumnya seperti kencing. Gitu. Hukumnya seperti kencing. Ya. Misalnya kalau ada orang bangun tidur melihat celananya basah, ini ada dua kemungkinan. Kalau tidak mani apa? Mazi. Ya, kalau dia tidak bisa membedakan artinya air ini mani atau madi, sebenarnya terbedakan dengan dengan bentuknya, ya. Kalau mazi itu encer, kalau air mani itu agak kental. Bedakan. Terbedakan pula dengan apa? Dengan baunya. Dan terbedakan pula dengan tanda-tandanya. Artinya tadi malam itu baru bergurau atau baru mikir-mikirin istrinya apa tidak? Kalau mikir-mikirin istrinya, berarti kemungkinannya apa? Apa? Madi. Kemungkinannya adalah madi. Karena kalau mani dia akan akan tahu kerasa keluarnya. Kalau mazi itu tidak terasa, Tidak terlalu terasa seperti mani. Ada lagi yang namanya wazi. Wazi itu karena kecapean. Biasanya keluar bersama dengan air kencing. Nah itu wazi. Itu hukumnya sama dengan air air kencing. Bedakan ya antara mani dengan wazi terutama. Karena kalau mani itu harus dengan mandi atau kalau tidak ada air tidak bisa terkena air dengan tayamum. Artinya dia terkena hadas besar. Kalau mandi itu terkena hadas kecil, cukup dibersihkan air mandinya kelaminnya dari air mandi tadi, kemudian berwudu cukup. Tidak perlu apa? Mandi. Tapi kalau air mani yaitu dengan mandi. Baik. Kemudian au ghairi atau yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Dalilnya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Ya, berhadas itu artinya keluar dari dua jalan, keluar apa namanya? yang menyebabkan hadas. Ya, apakah itu hadas besar atau hadas kecil maka ini akan membatalkan wudhu. Nah, akan membatalkan wudhu. Juga disebutkan dalam hadis yang lainnya, layak la tukbalu salatun bi ghairi tuhur. Tidak diterima salat tanpa bersuci. Tidak diterima salat tanpa bersuci. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam yaitu hadis layak yaqbalullah salat ahadikum ida ahdasa hatta yatawadda dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Eh, kemudian pembatal yang kedua. Pembatal yang kedua adalah al-kharijul fahisun najis minal jasad. اختلف العلماء في الدم الخارج من غير سبيلين هل ينقض الوضوء أو لا dalam masalah yang kedua ini yaitu darah darah yang keluar tapi bukan dari dua jalan darah yang keluar tapi bukan dari dua jalan dan dalam jumlah yang besar ikhtalafa ahlul ilm para ulama ikhtalafa ulama berselisih dalam masalah ini. Dalam masalah apakah membatalkan wudhu atau tidak. Yang khilaf dalam masalah apa? Yang keluar bukan dari dua jalan dan dalam jumlah yang besar. Kalau yang keluar dari dua jalan, darah haid atau darah nifas, maka tidak ada perselisihan. Yang ada perselisihan yang mana? yang keluar dari selain dua jalan. Dan jumlahnya besar. Kalau jumlahnya sedikit bagaimana? Tidak batal. Keluar dari giginya, giginya patah, keluar darahnya, sedang sikat gigi keluar darahnya. Itu sepakat tidak apa? Tidak batal. Keluar darah yang sedikit. Kena silet sedikit tidak batal. Tapi yang khilaf itu yang jumlahnya banyak. Terus bagaimana ini? Waqad dzaba ba'du ahli ilmi ila adabin naqdil wudu bihi. Para ahli ilmi, para ulama sebagian mereka berpendapat tidak batal wudu dengannya dengan sebab keluarnya darah ini. Kenapa tidak batal wudu? Dengan sebab keluar darah yang bukan dari dua jalan meskipun jumlahnya besar li'annahu lam yasbut fi dzalika syai'un an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena ya, tidak ada hadis satupun yang menunjukkan masalah ini tentang batal dan tidak batalnya darah yang keluar selain dari dua jalan dalam jumlah yang besar tidak datang dari Nabi SAW. Wadhaba ba'du ahlul ilmi ila husulin naqd dimakan kasiron fahishan minhu dan sebagian ahlul ilmi berpendapat tentang batalnya wudhu kalau darah yang keluar itu jumlahnya banyak ini termasuk dari khilaf apa istihadiyah sama dengan yang perkara yang tadi ini khilafnya khilaf istihadiyah maka kaum muslimin harus berlapang dada dalam masalah ini nah Waqad jaa dzalika an ba'd sahaba wat tabi'in. Dan yang mengatakan batalnya wudhu karena sebab darah yang keluar dari jumlah yang besar ini para sahabat dan para tabi'in. Sebagian mereka ada yang berpendapat dengan pendapat ini. Batal wudhunya dengan sebab darah yang keluar dari jumlah yang dengan jumlah yang besar. Wahwalladhi ikhtarahu Syekh rahimahullah ta'ala huna. Dan ini pula yang dipilih oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab ini wahwa huwa bima fihi al-ihtiyat wal khuruj min al-khilaf. Dan ini juga termasuk bagian dari apa? Memilih berhati-hati dan keluar dari khilaf. Ya. Memilih berhati-hati dan keluar dari khilaf. Ya. <clears throat> Nah, maka ya tidak ada salahnya bahkan lebih hati-hati kalau apa? Kalau berwudu akan lebih hati-hati kalau kalau kalau berwudu. Meskipun tidak ada dasarnya, tapi ada khilaf di antara salaf. Sehingga kalau kita kemudian berwudu karena keluarnya darah yang banyak, ya banyaknya seberapa? Ya sesuai dengan keumuman orang mengatakan banyak lah. Kalau itu adalah takarannya takaran banyak, ukurannya ukuran banyak, maka akan lebih hati-hati kalau apa? kalau berwudu. Sehingga apa namanya tetap dalam keadaan suci atau kemudian ketika sholat menjadi sah sholatnya lebih hati-hati dan keluar dari khilaf sehingga tidak menjadi beban pikiran sah apa tidak ya tadi sholatnya ya saya pas tidak berwudu setelah keluar darah tapi kalau dia keluar dari khilaf maka akan menjadi tenang dan ini yang dipilih oleh uh, Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala dalam masalah ini. Ya. Eh, Ustaz Muhammad hafizahullah taala sudah sampai dan datang insyaallah kita tutup dulu pembahasan kita dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam suwab sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.